بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kita masih melanjutkan pembahasan kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani rahimahullahu taala. Baik, kita akan membaca keyakinan seputar iman di halaman 18. Berkata Imam Al-Muzani rahimahullah <clears throat> والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما <clears throat> لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا إصيان ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشهد على مسيئهم بالنار Baik ini tentang keimanan. Di dalamnya ada banyak pembahasan seputar keyakinan ahli sunnah dalam masalah iman. Saya poinkan sembilan pembahasan. Bisa dilihat di halaman 19. Yang pertama tentang definisi iman. <clears throat> Iya. Kata beliau wal imanu qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan amalan. Jadi ini definisi iman di kalangan as-salaf. Iman itu dari sisi bahasa apa yang disebutkan dari sisi istilah ya. Adapun iman dari sisi bahasa itu artinya al Artinya dia menetapkan sesuatu. Dan ini bahasa likrar lebih bagus dari sebagian yang membahasakan bahwa iman secara bahasa bermana at-tasdiq. Bermana pembenaran. Sebab kalau dia akui, dia tetapkan, itu sudah masuk di dalamnya, dia membenarkannya. Itu kadar lebih tinggi. Iya. Dan penggunaan secara bahasa ini, ada di dalam Al-Quran. Contohnya misalnya, ucapan saudara-saudara Nabi Yusuf. Sebagaimana di dalam kisahnya di surah Yusuf. Jadi ketika saudara-saudara Nabi Yusuf ini mengatakan kepada ayah mereka bahwa Nabi Yusuf itu dimakan oleh serigala, maka mereka pun datang membawa baju gamis Nabi Yusuf yang sudah berlumuran darah palsu. Ya, kemudian mereka berkata, "Wa ma anta lana?" walau kunna sadiqin. Dan engkau hai ayah kami, engkau tidak beriman kepada kami, walaupun kami ini jujur. Di sini iman, penggunaan iman secara bahasa. Yang engkau hai ayah kami, engkau tidak membenarkan, tidak menetapkan apa yang kami sebutkan, walaupun kami ini jujur. Jadi, iman secara bahasa adalah apa? Al-iqrar. Adapun secara istilah, Iman itu ada dua penggunaan, ada mana khusus dan ada mana umum. Di mana khususnya iman itu masuk di dalamnya di mana khususnya iman itu masuk di dalamnya amalan-amalan hati disertai dengan amalan badan yang membenarkan apa yang ada di dalam hatinya. Dan itulah rukun iman yang enam. Al-imanu billah, keimanan kepada Allah, keimanan kepada Al-imanu billahi wa malaikatihi, para malaikat, wa kutubihi, kitab-kitab, wa rusulihi, para rasul, wal yawmil akhir, keimanan kepada hari akhirat, wal qadari khairihi wa syarri. Dan keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruknya. <clears throat> nah, jadi itu yang disebut dengan nama iman. Secara istilah dengan makna yang khusus. Adapun makna umum dari iman ini yang disebutkan oleh penulis di sini. Iya. Iman itu kaulun wa amal, ucapan dan amalan. Kalau lebih rincinya Dikatakan ma'tiqadihi bil jina bil janan bersama dengan keyakinan dalam hati qaulun bil lisani wa amalun bil jawarihi wal arkan disertai juga dengan ucapan oleh lisan dan amalan oleh anggota dan bagian tubuh iya jadi ini dua qaulun wa amal qaulun wa amal jadi ucapan itu dalam mana iman ada dua, ada ucapan lisan dan ada ucapan hati. Ada ucapan lisan dan ada ucapan hati. Amalan ada dua, ada amalan anggota badan dan ada amalan hati. Ada amalan hati. Jadi kalau begitu, kalau dirinci semuanya berarti iman itu ada tiga. Ada yang terkait dengan keyakinan hati, ada yang terkait dengan ucapan lisan, dan ada yang terkait dengan amalan anggota tubuh. Nah, inilah bahasa yang membahasakan bahwa iman itu adalah al-i'tiqad bil janan, keyakinan di dalam hati, wal qawlu bil lisan, ucapan dengan lisan, wal amalu bil jawarihi wal arkan. Beramal dengan jawarih, anggota tubuh dan bagian dari tubuh. Nah, ini tidak bertentangan ya. Jadi definisi-definisi salaf tentang iman, walaupun konteksnya berbeda, tapi mana yang mereka inginkan adalah sama. Dan iman adalah qaulun wa amal. Ini ucapan para salaf, tidak ada silam pendapat di dalamnya. Imamul Bukhari rahimahullah menyebutkan bahwa dirinya menjumpai lebih dari seribu guru. Dan semua guru itu berkata bahwa iman, qaulun wa amal. Adalah ucapan dan amalan. Iya. Dari sini Imamul Muzani ini menukil kesepakatan para ulama bahwa iman adalah qaulun wa amal, ucapan dan amalan. Maka itu cakupan atau mana iman, mana ucapan dan amalan dalam definisi iman. Ya. Mana ucapan dan amalan dalam definisi iman. Nah, maka dari sini bisa diketahui bahwa iman itu luas ya. Ada dari keimanan terkait dengan ucapan lisan, seperti dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah amar ma'ruf, nahi mungkar, bertutur kata yang baik, berzikir, membaca Al-Quran, dakwah ilallah, dan sebagainya dari ucapan dan perbuatan apa? Lisan. Ada amalan dengan anggota tubuh, menyingkirkan gangguan dari jalan, membantu orang lain, berjihad fi sabilillah, dan sebagainya dari amalan anggota tubuh. Ada juga dari amalan hati. Iya. Dari keikhlasan, rasa takut, rasa harapan, rasa apa namanya cinta, kemudian tawakal dan selainnya dari amalan-amalan hati. Jadi kalau dilihat bahwa iman ini cabang-cabangnya sangat banyak sekali. Iya. Uraiannya banyak. Di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda imanu bid'un wa sab'una syu'bah alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman iman itu lebih dari 70 cabang 73 hingga 79 cabang Ya, jadi sebetulnya banyak cabangnya iman. Kemudian Nabi memberi tiga contoh. Dan tiga contoh ini mewakili pembahasan iman. Yang pertama, kata beliau, a'laha paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Paling bawahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini apa? Menyingkirkan gangguan ucapan atau amalan atau keyakinan Amalan anggota hmm. tubuh. Baik. Kalau walhayau syubatul minal iman. Rasa malu adalah bagian dari keimanan. Ini apa? Ini terkait dengan amalan hati. Karena rasa malu itu letaknya di dalam hati walaupun tampak pengaruhnya di mana? Di badan. Kalau kadang orang malu memerah mukanya, gerak-geriknya kelihatan. Ya, tapi itu asalnya malu itu dari amalan apa? Amalan hati. Jadi Nabi memberi tiga contoh iman. Ada yang terkait ucapan, ada yang terkait amalan, ada yang terkait keyakinan. Ya, maka seakan-akan seluruh dari cabang iman itu tidak keluar dari tiga hal. Dan inilah yang ditakrir oleh para as-salaf. Itu semuanya disebut sebagai iman. Iya. Kemudian kata beliau wahuma siyani wa nidhamani wa qarinani. Nah, ini pembahasan keterikatan iman atau keterikatan amalan pada iman. Wahuma siyani wa nidhamani wa qarinan. Keduanya keduanya apa maksudnya? Hmm? Ucapan dan amalan. Keduanya yaitu kalau dan amalan. Ucapan dan amalan ini duanya adalah siyani, sejalan wanidhamani sesusunan wakarinani dan bergandengan ya jadi ini sama antara qaul dan apa amal antara ucapan dan amalan di dalam definisi iman la nufarriqu bainahuma kami tidak membedakan antara keduanya inilah keyakinan as-salaf semuanya dianggap dari iman tidak dibedakan antara keduanya. La imana illa bi amal. Tidak ada iman kecuali dengan amalan. Dan sebaliknya wala amala illa bi iman. Dan tidak ada amalan kecuali dengan iman. Iya. Di sini beliau ingin membantah kelompok murjiah. Yang mereka mengeluarkan amalan dari apa? Penamaan iman kelompok murjiah yang mengeluarkan amalan dari penamaan iman. Iya. Beliau ingin jelaskan bahwa amal itu masuk di dalam iman. Masuk di dalam keimanan. Dia sama. Dan sama. Di dalam definisi as-salaf. Tidak seperti ucapan kau sebagian murjiah. Ada yang mengatakan bahwa iman itu atau amalan tidak masuk dalam iman. Ada juga yang mengatakan bahwa amalan itu penyempurna saja dalam iman. Bukan syarat wujub tapi syarat kamal. Nah, ini bahasa-bahasa orang-orang murjiah. Iya. Adapun as-salaf rahimahumullahu taala mereka menegaskan bahwa Qaulun, iman itu qaulun dan amal. Wa amalun, ucapan dan amalan. Dua-duanya sama di dalam keimanan, tidak dibedakan. Iya, tidak ada keimanan bahasa lainnya ya, seperti bahasa uh, Imam Syafi'i. Tidak ada iman kecuali dengan keyakinan, dengan niat. Dan tidak ada keyakinan kecuali dengan Eh, tidak ada iman kecuali dengan niat dan ucapan. Dan tidak ada niat dan ucapan kecuali dengan amalan. Dan tidak ada niat, ucapan dan amalan kecuali dengan mutabah. Mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari bahasa-bahasa yang dipakai oleh as-salaf di dalam hal ini. Dalil-dalilnya yang menunjukkan bahwa amalan masuk ke dalam iman itu sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya sebagai orang-orang kunafa, orang-orang yang hanif, lurus di atas tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Mereka mendirikan salat mengeluarkan zakat. Nah, jadi disebut di sini beramal dengan perintah, beribadah, keikhlasan, al-hanifiyah, mendirikan solat dan dimaklumi solat itu ada ucapan lisannya, dikir-dikir, dan ada pula keyakinan hatinya dalam bentuk khusyuk, dan ada pula amalan anggota badannya, dimaklumi ya solat. Zakat, zakat itu dari amalan badan dia keluarkan, zakatnya hanya saja disertai dengan niat yang baik di dalam hati. Jadi terlihat ya bahwa amalan itu masuk tampak sekali di dalam ayat. Dan di akhir ayat dikatakan wadalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Jadi semuanya dianggap agama. Semuanya masuk di dalam kategori apa? Iman. Dan di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا Jadi katakan sungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah ini pembatasannya tentang orang yang beriman. Mereka apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Nah, ini dari amalan hati ya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, mereka bertambah keimanan. Dan mereka bertawakal kepada Allah. Ini tiga amalan hati. Mereka mendirikan sholat. Nah, ini terangkai ya. Terangkai dari tiga hal. Dan terhadap rezeki yang kami berikan mereka menginfakkan. Nah, kemudian dikatakan, Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka inilah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Menunjukkan bahwa dalam definisi iman, amalan itu masuk di dalam keimanan. Itu adalah bagian dari apa? Bagian dari keimanan. Ya, maka inilah akidah as-salaf, keyakinan as-salaf terkait dengan masalah iman. Kemudian kata penulis rahimahullah, wal mu'minuna fil imani yatafadhalun. Nah, ini pembahasan tentang kaum mukminin berjenjang-jenjang dalam keimanan. Iya. Di dalam keimanan berjenjang. Karena apa namanya? Iman itu kaidah umumnya yazidu wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi ini sudah lengkap ya pembahasan iman. Karena itu kalau pembahasan iman itu seorang mau selamat di atas akidah ahli sunnah bersih dari penyimping dari penyimpangan kaum wa'idiyah dan orang-orang murjiah dia kumpulkan lima hal dalam iman. Diyakini bahwa iman adalah ucapan, iman adalah amalan, dan iman adalah keyakinan. Iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Ini lima hal dia yakini maka insya Allah dia akan selamat di pembahasan iman. Iman itu bisa bertambah. Dan pertambahan iman di dalam Al-Quran disebutkan dalam banyak ayat. Hampir ada 10 ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pertambahan iman. Saya sudah bacakan tadi satu ya. Di antaranya ayat yang lain, yazdadu imanam ma imanihim. Supaya mereka bertambah keimanan di samping keimanan yang telah mereka miliki. Walladzina tadau zadahum huda. Orang yang mendapat petunjuk ditambah lagi petunjuknya. Jadi menunjukkan bahwa iman itu bertambah. Nah, kalau iman bisa bertambah, berarti apa? Hah? Bisa berkurang. Itu pastinya kebalikannya. Iya. Karena itu orang yang beriman dikatakan wa idza ma unzilat surah apabila uh, diturunkan surah maka orang-orang yang beriman itu kum imanan wahum yastabshirun bertambah keimanan dan mereka bergembira tapi orang-orang kafir dikatakan kum rijisan ila rijisihim mereka bertambah kenistaan di atas kenistaan yang mereka miliki semakin berta semakin bertambah kekafirannya kenistaannya semakin berkurang keimanannya. Iya. Di antara dalil bahwa iman itu berkurang juga adalah hadis riwayat Bukhari Muslim tentang syafaat, tentang kisah orang yang keluar dari neraka. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu syairatin min khair. Akan keluar dari neraka siapa yang berucap la ilaha illallah dan di hatinya ada sebesar jelai dari kebaikan. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من, من الإيمان akan keluar dari neraka orang yang di orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya ada kebaikan sebesar bur bur ini gandum dari kebaikan wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu darratin min khair dan akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di hatinya ada satu darrah Darro ini bijian yang paling kecil. Iya. Bijian yang paling kecil. Satu darah dari kebaikan. Jadi perhatikan ya. Semakin kecil, semakin kecil. Tapi itu bermanfaat. Tetap disebut sebagai khair. Disebut sebagai iman. Maka ini menunjukkan bahwa iman itu bisa apa? Bisa berkurang. Dan diantara dalil juga adalah hadith Abu Sayyid Al-Khudri. Riwayat Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran hendaknya dia rubah dengan tangannya kalau dia tidak mampu maka dia rubah dengan lisannya dia tidak mampu maka dengan hatinya maka itu selemah-lemah keimanan jadi ada yang paling lemah ya iya jadi iman itu bisa bertambah dan bisa apa? berkurang. Nah, di sini letak kekeliruannya orang-orang khawarij, orang-orang al-wa'idiyah dan orang-orang murjiah. Al-wa'idiyah itu ada dua kelompok, kelompok khawarij dan mu'tazilah. Mereka semuanya bersepakat bahwa pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Di hukum akhiratnya sepakat. Tapi di hukum dunianya, orang khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir keluar dari Islam. Adapun orang-orang Mu'tazila, mereka katakan pelaku dosa besar bukan kafir, bukan mukmin. Tapi fi manzilatin baina manzilataini. Nah, ini orang-orang Wa'idiyah. Kenapa mereka menyimpang seperti itu? Mereka katakan bahwa iman itu satu bagian saya. Tidak bertambah, tidak berkurang. Jadi satu bagian. Iya. Jadi kapan sebagian dari iman ini hilang, maka hilang seluruhnya hilang seluruhnya. Jadi kalau dia berbuat dosa besar, hilang sebagiannya. Maka dia kafir. Menurut hukum mereka. Kekal dalam neraka. Karena dianggap imannya semuanya apa? Hilang. Nah, ini pokok kesesatan mereka. Orang-orang siapa? Al-Wa'idiyah ini. Kalau Al-Murji'ah, seperti itu juga keyakinannya, tapi terbalik. Al-Murji'ah ini mereka yang mengatakan amalan tidak masuk ke dalam iman. Mereka yang mengatakan bahwa dosa tidak membahayakan apa? Iman. Jadi berdosa apapun tidak membahayakan imannya. Karena mereka menganggap bahwa iman itu satu bagian saja. Jadi kalau dia berbuat dosa itu kan sebagian dari imannya hilang. Tapi yang sebagian lainnya masih tetap. Kaidah mereka kalau tetap sebagian iman maka tetap seluruhnya. Nah, ini kebalikannya apa? Al-Wa'idiyah. Kalau Al-Wa'idiyah tadi hilang sebagian iman, hilang seluruhnya. Kalau ini tidak, tetap sebagian iman maka tetap seluruhnya. Karena itu bagi orang-orang murjiah, peminum khamar, pezina, pelaku dosa besar itu sama saja dengan orang yang rajin sholat di masjid, ya, rajin beribadah. Sebab iman itu bagi mereka cuma apa? Satu bagian. Dan ini kesesatan. Jelas ya? Sudah kita terangkan bahwa iman apa? bertambah dan berkurang. Karena itu kata para as-salaf, ya pelaku dosa besar, dia berdosa karena dosanya beriman dengan keimanannya. Atau dikatakan dia adalah seorang mukmin kurang imannya. Nah, inilah fikih dari as-salaf yang sangat indah. Berbeda dengan ahlul bid'ah. Baik. Jadi dari sini bisa dipahami bahwa iman itu berjenjang karena dia bertingkat-tingkat. Ya. Semakin baik seseorang itu dalam keimanan, maka akan semakin bertambah keimanannya, semakin tinggi jenjangnya. Karena itu keimanan para nabi dan para rasul beda dengan keimanan para sahabat. Keimanan para sahabat itu beda dengan keimanan umat secara umum. Dan di tengah umat ini ada ulamanya, ada orang-orang awamnya, Ya, dan keimanan para ulama itu berbeda dengan keimanan orang-orang awam. Demikian. Maka iman itu berjenjang, bertingkat-tingkat. Nah, kemudian pembahasan berikutnya wa bisalihil amal hum mutazayidun. Nah, ini menjelaskan bahwa keimanan itu bertambah. Pada salihil amal, amalan-amalan yang salih, mereka saling menambah. Iya. Kayak ini fikih yang mendalam ya, ada amalan yang bisa menjadi sebab bertambahnya iman. Apakah yang menyebabkan iman itu bertambah dari ketaatan secara umum ya? Tapi kalau dirinci ketaatan itu yang menambah keimanan yang pertama adalah seorang belajar ilmu syariat. Sebab semakin dia belajar ilmu akan semakin bertambah dari khasyah dan rasa takutnya. Sebagaimana firman Allah, "Innama Allah min ibadihi al-ulama." Sungguhnya yang takut di antara hamba-hambanya, yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Kemudian di antara sebab yang menambah keimanan adalah seorang mendalami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sebab pokok yang menambah keimanan. Di antara sebab yang menambah keimanan, dia memperbaiki dari tauhidnya. Memperbaiki dari tauhidnya. Nah itu penting sekali ya, seorang itu belajar dari buku-buku akidah. Sebab itu sebab yang selalu mempertambah, memperkuat keimanannya. Iya, memperkuat keimanannya. Ya, kalau dia ahli sunnah, itu punya perhatian besar terhadap ilmu akidah. Perhatian besar terhadap ilmu akidah. Dia lihat keperluan manusia di dalam hal itu. Nah, dan ini di masa sekarang ini ada sebagian dari ahli sunnah cinta kepada sunnah. Mulai mereka tahu bahwa dakwah kepada tauhid itu adalah dakwah para nabi dan para rasul. Iya. Dan mereka juga tahu bahwa kebaikan umat adalah akidah. Tapi itu teori saja. Berbeda dengan amalannya. Berbeda dengan apa? Amalannya. Iya pada amalannya diketemukan sebagian orang jarang mengajarkan buku-buku akidah di apalagi di daurah, di halako-halako yang dihadiri oleh banyak orang. Nah, dan ada sebagiannya lagi senangnya tematik saja. Senangnya tematik. Pembahasan akhlak, pembahasan apa namanya fikih, pembahasan kontemporer, ya apa yang terjadi di masyarakat itu yang dia bahas. Jadi kerjanya cari event, cari tren tertentu. ya. Nah, ini yang seperti ini disebut dai musiman. Ya, kalau musim jeruk dia jadi jeruk, musim mangga jadi mangga. Ya. Dan nah seperti itu ya seorang dai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia itu punya jalan ada basirah, itu jalannya para nabi dan para rasul. Dia berpijak di atasnya. Sebab itu yang memperbaiki manusia. Karena itu di etika dakwah dikatakan kul hadihi sabili. Katakan wahai Muhammad, ini jalanku. Jalannya sudah jelas. Adu'u ilallah. Aku berdakwah kepada Allah. Ala basirah, di atas basirah, di atas petunjuk. Ana wa man Aku dan orang-orang yang bersamaku. Nah, ini di atas basirah inilah yang harusnya seorang itu melangkah jalannya para nabi. Begitu. Iya. Ciri dakwah ahli sunnah. Jadi tidak cukup ya hanya mengaku kami ini ahli sunnah salafi membela tauhid. Ya. Tapi di kegiatannya apa? Tidak menunjukkan hal tersebut. Kalau dulu para salaf itu gemar membantah ahlul bidah, ahlul bidah benaran ya Jahm bin Sofwan, atau bin Wasil. Mereka membantah Jahmiyah, membantah mu'tazila, membantah Murji'ah, membantah kaum Khawarij. Itu kelihatan. Kalau ini tidak. Ya. Kawan-kawannya sendiri yang bantah. Ya, orang tidak sanggup dia katakan bukan ahli sunnah, tidak berani dia katakan ahli bidah. Nah, ini kerjanya di mana-mana seakan-akan lebih penting dibantah daripada membantah Jahmiyah, Khawarij. Nah, ini dari kekeliruan ya, metode manhaj. Harus diperhatikan cara memahami. Dan ada sebagian lain lagi seperti itu saya katakan tadi, senangnya tematik. Iya. Cari event tertentu saja. Seakan-akan dakwah itu bagaimana manusia banyak hadir di halakonya saja. Banyak hadir apa namanya di majelisnya. Ya, dan ini bukan pendidikan ya yang seperti itu. Kalau hanya sekedar orang gemar hadir, oh terlalu banyak orang yang berdakwah seperti itu. Apalagi bagus retorikanya, ya memukau cara berbicaranya. Nah itu biasanya banyak yang hadir. Ya, tapi lihatlah sebagian orang itu yang dulunya banyak pengikutnya, baru dia lakukan satu sunnah saja, ya, poligami, langsung habis dakwahnya. Ya. Kenapa? Sebab dia tidak mendidik orang dengan akidah. Dia didik akhlak. Nah. Coba kalau ditanamkan akidah dalam hatinya. Rajin dia mengajarkan dari buku-buku as-salaf. Nah, itu baru kelihatan. Orang yang teguh di atas iman dengan tidak. Akan bagus pendidikan. Nah, itu pengaruh ya. Harus dilihat. Terlihat. Ya, sama dengan sebagian orang. Kadang event-event tertentu ini tadi, sering ini. Begitu datang masa pemilu, ya heran juga. Kok bisa apa namanya merekomendasi untuk memilih? Padahal tidak ada kepentingan syar'i di situ. Ya, ini dari hal yang juga hendaknya berhati-hati seorang di dalamnya. Jerat-jerat setan itu banyak ya. Dulu di Mesir itu ada yang bernama Muhammad Hassan, Abu Ishaq Al-Huwaini ya, dan sebagainya ya, orang-orang dikenal di kalangan orang Mesir, dia punya TV ya. Di kalangan orang-orang Mesir dikenal sebagai orang yang berdakwah kepada sunnah. Ya. Tapi belakangan ketika Husni Mubarak diturunkan, ya mereka mulai juga kasih fatwa boleh menggulingkan. Ya. Belakangan setelah digulingkan Husni Mubarak, pemilu, ya mereka memberi fatwa bolehnya pemilu. Setelah itu berkembang, semakin meningkat, bikin partai, partai salafi. Ya. Nah, ini perhatikan ya dari bagaimana jerat-jerat bahaya itu menimpa. Karena itu mempelajari akidah as-salaf itu sebab yang membuat seorang itu teguh, kuat. Dia mengingat keyakinannya, akidahnya. Selalu dia ulangi dari keyakinan as-salaf. Iya, dari keyakinan as-salaf. Sehingga di kondisi apapun dia tegar. Dia tegar di kondisi apapun. Nah, ini sekali lagi saya eh, harapkan agar kawan-kawan lebih banyak sibuk dengan menanamkan pemahaman akidah yang benar, mengajarkan dari buku-buku akidah salaf dan betapa banyak buku-buku akidah salaf ini yang perlu didekatkan kepada umat, dipahamkan, dipahamkan kepada umat agar supaya mereka menjadi baik dengan akidah as-salaf. Iya. Kemudian dikatakan di sini, dan ini pembahasan yang ke Oh, saya masih terangkan tadi tentang sebab-sebab bertambahnya iman ya. Antara sebab bertambahnya iman juga adalah dia melakukan amalan-amalan salih. Ya, dari segala amalan salih yang dia ketahui. Demikian pula dari sebab bertambahnya iman, orang banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quranul Karim. Dari sebab bertambahnya iman, dia banyak tadabur terhadap ayat-ayat Allah, tadabur terhadap ciptaannya, kemudian tafakkur terhadap nikmat-nikmatnya. Nah, ini semuanya dari bagian-bagian yang menambah keimanan. Ya, dan sebaliknya, itu adalah hal yang mengurangi keimanan. Karena itu kejahilan, itu adalah perkara yang membatasi iman seseorang, kejahilan. Demikian pula dari sedikitnya pengetahuannya tentang Allah, lemahnya tauhidnya. Maka ini dari hal-hal yang bisa mengurangi dari keimanannya. Baik. Kemudian dikatakan wala yakhrujuna dunubi minal iman. Ini pembahasan yang keenam bahwa dosa-dosa tidak mengeluarkan seorang dari keimanan. Iya. Dosa bidunub di sini ya, maksudnya dosa yang dimaksudkan dosa-dosa selain kesyirikan selain kesyirikan. Adapun dosa kesyirikan itu telah disebut dalam Al-Qur'an. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Maka dosanya kalau dia kesyirikan ini tidak diampuni. Selain daripada itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dosa ini tidak dikatakan dia keluar dari iman. Ya, tidak keluar dari iman, tetap dia masuk di dalam cakupan kaum mukminin. Nah, baik. Di antara dalil tentang hal tersebut, kadang ditegur sebagian amalan yang terjadi pada sebagian orang tapi masih dipanggil dengan nama ya Yuhalladina amanu wahai orang-orang yang beriman. Misalnya ayat ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu adu'i wa aduwakum awliya. Wahai orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali. -wali. Iya, masih dipanggil dengan seruan keimanan. Maka adanya dosa itu tidak berarti mengeluarkan seseorang dari apa? Dari iman. Nah, dan ini fikih yang mesti diketahui. Kemudian yang ketujuh dosa besar dan maksiat tidak mengafirkan pelakunya. Ya, jadi tidak keluar dari iman dan itu artinya tidak mengafirkan pelakunya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu" Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin saling berperang. Saya tanya kalau ada mukmin berperang membunuh mukmin yang lainnya, itu dosa atau bukan? Hah? Nah saya tanya, dosa itu bukan? Dosa apa? Besar atau kecil? Dosa besar. Jelas ya? Tapi subhanallah masih dihitung dua kelompok dari kaum mukminin. Masih disebut dengan nama apa? Kaum mukminin. Iya. Di ayat yang lain, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un." Ini tentang orang yang membunuh. Dia membunuh orang, Keluarga orang ini mengkisos. Boleh mengkisos. Tapi kalau keluarganya memaafkan, ya, maka kisos digugurkan. Sisa dia balas dengan hal yang baik atau dia membayar dari dia. Nah, sekarang dikatakan si pembunuh ini kalau dimaafkan, paman Ufi ala min akhihi, siapa yang membunuh kemudian dimaafkan dari saudaranya, jadi si pembunuh ini masih disebut apa? Saudara. Padahal dia pelaku dosa besar masih disebut saudara terhadap orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa dia tidak keluar dari apa? Dari Islam. Di antara dalil juga adalah hadith Abu Bakar riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza altaqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar." Apabila dua orang muslim berjumpa membawa pedangnya, maka yang membunuh dan dibunuh dua-duanya dalam neraka. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, hadal qatil, fama balul maktul? Ya Rasulullah, masuk neraka untuk pembunuh itu wajar, biasa. Ya. Tapi sekarang orang yang dibunuh, kok bisa? Masuk neraka juga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Innahu kana harisan ala qatli sahibi. Sungguhnya yang dibunuh ini, dia tadi ini sudah semangat untuk membunuh kawannya. Hanya saja dia <laughs> kena apa? Terbunuh. Kalau dia menang, dia apa? Dia membunuh. Kan begitu? Karena itu dikatakan oleh Nabi dua-duanya dalam neraka. Perhatikan ini, dua orang ini dikatakan dua-duanya dalam neraka, tapi masih disebut apabila dua orang muslim berjumpa. Masih disebut apa? muslim. Ini menunjukkan bahwa dosa besar itu tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman, dari keimanan, tidak dikafirkan. Iya. Tidak dikafirkan. Maka ini kaidah ahli sunnah. Harus dipahami. Dan ini ciri pokok yang membedakan antara ahli sunnah dan kaum al-wa'idiyah. Orang-orang khawarij dan mu'tazilah yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kekal dalam neraka. Itu hukum apa? Akhirat, mereka sepakat. Tapi kalau dihukum dunia silam pendapat ini, Khawarid dan apa? Mu'tazilah. Kalau Khawarid berkata pelaku dosa besar dihukum dunia apa? Ya? Tadi saya sebut. Kafir. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar apa? Bukan kafir, bukan mukmin fi manzilatin baina manzilataini. Nah ini apa namanya? keanehan-keanehan manusia seperti itu. Kalau dia keluar dari jalan as-salaf, itu pasti bikin hal yang aneh. Bikin hal yang apa? Hal-hal yang aneh. Kalau dia keluar dari jalan as-salaf. Ya maka sebenarnya sederhana. Ya sebenarnya sederhana. Seorang itu. Apabila dia ahli sunnah itu kelihatan dari amalannya mencocoki sunnah, mencocoki dari amalan as-salaf. Iya. Kalau dia bukan ahli sunnah, kelihatan ucapannya menyelisih Al-Quran, menyelisih hadith, atau menyelisih dari amalan-amalan as-salaf. Iya. Jadi kalau misalnya mengkritik orang bukan ahli sunnah, diterangkan saja. Mana dari amalannya yang menyelisihi apa? ahli sunnah atau keluar dari jalan as-salaf. Nah, itu mudah. <clears throat> iya, di dalam hal tersebut. Adapun sekedar menuduh orang misalnya, tidak ada bukti, nah, ini hal yang tidak dibolehkan ya. Ahli sunnah itu paling terjaga lisannya. Paling terjaga lisannya. Ya. Tidak menjatuhkan fonis kafir kepada orang, fonis fasik, kecuali dengan apa? dengan dalil. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihima ahduhuma." In kana kama qal wa illa haru alaihi. Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka ini harus ditanggung oleh salah satu dari keduanya. Kalau benar seperti yang dia katakan tidak ada masalah. Tapi kalau salah itu kembali kepada dirinya sendiri. Nah, maka di sini ada dua hal yang penting diperhatikan. Ini dari gejala-gejala tidak baik menimpa orang-orang yang belajar sunnah. Hal yang pertama adalah memastikan kesalahan pada orang. Jadi seorang itu ketika dikritik, diterangkan masalahnya harus pasti apa salahnya. Harus jelas dia kelirunya apa. Iya. Jangan hanya berkata, oh si fulan sudah ditahdir. Si fulan, Syekh fulan berkata tentangnya begini. Ya tanya dong, salahnya apa? Ahli sunnah seperti itu. Harus jelas dari kesalahan. Iya. Sebagaimana kita tidak berucap hal yang batil kepada musuh. Kepada orang yang menyelisih dakwah. Ya. Semuanya dengan hujah dan argumen. Maka ini dasar pokok yang hendaknya diperhatikan. Kemudian yang kedua, ya, terkait dengan masalah mengeluarkan orang dari ahli sunnah. Nah, ini juga hati-hati. Terkait dengan mengeluarkan orang dari ahli sunnah. Karena tidak semua orang yang jatuh di dalam kesalahan, itu dikatakan bukan ahli sunnah. Tidak semua orang yang jatuh dalam kekeliruan lalu dikatakan muktadi ya mubtadi. Nah, karena itu dari kejahilan dan ini bahasa guru kami Syekh Shalal Fauzan ada sebagian orang berselisih dengan kawannya ahli sunnah berselisih dengan kawannya ahli sunnah kalau ditanya si fulan kenapa dia oh dia sudah ditahdir nah kamu ditanya dia itu ahlul bidah atau bukan oh dia masih sunni saya tidak berani katakan dia ahlul bidah Terus kenapa diperlakukan seperti ahlul bidah? Tidak disalami, tidak diapa. Nah ini aneh orang-orang yang seperti ini. Ini yang dikatakan oleh Syekh Salil Fauzan. Orang-orang yang jahil, jahil murakkab. Jahil pangkat dua. Tahu jahil pangkat dua? Ya, kalau jahil pangkat satu itu sederhana. Ditanya apa itu kucing? Dia bilang, oh saya nggak tahu kucing itu apa. Belum pernah saya lihat. Nah, ini bagus, jahil, sederhana. Tapi kalau ditanya apa itu kucing, dia tunjuk bebek. Nah, itu bebek itu kucing. Nah, ini jahilnya dua kali sudah. Salah dia, clear sudah sudah tidak tahu, dia salah pula di dalam apa namanya sesuatu. Itu jahil pangkat tua. Kok bisa kaidah-kaidah as muamalah salaf terhadap ahlul bidah yang benar-benar ahlul bidah diterapkan kepada orang-orang yang merupakan apa? ahli sunnah. Nah, dan ini keanehan pada sebagian orang menunjukkan al-jahal terhadap nusus as salah Kemudian ada sebagian hal yang kadang hal-hal tersebut sisi ijtihad penting dari ilmu, wewenang pemerintah misalnya, awat atau wewenang orang-orang yang berilmu, orang-orang jahil masuk di dalamnya. Ini yang bikin apa? Bikin banyak permasalahan. Karena itu ahli sunnah, mereka serius mempelajari buku-buku asalaf. Sebab di dalam buku-buku asalaf itu segala kecukupan ada. Iya. Dan itu sebab keteguhan dan kekokohan. Iya. Kalau seorang semakin rajin membaca buku asalaf akan semakin tajam pandangannya. Semakin tajam pandangannya. Nah, orang sebagian orang kadang terlihat dari gaya dakwahnya walaupun dia mengaku ahli sunnah tapi terlihat ada bentuk penyimpangan atau bentuk keluar. Itu karena pada dakwanya ada hal yang menyelisihi jalan as-salaf. Nah seperti itu jadah dakwah salafiyah. Yang para ulama berjalan di atasnya, ditulis dalam buku-buku as dan semisal dengannya. Baik. Ya sekali lagi eh, penting sekali ya mempelajari dari pembahasan-pembahasan akidah ini. Kemudian yang kedelapan, kata beliau wala nujibu li muhsinihim al-jinan ba'da man awjaba lahu an sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh memastikan sorga untuk orang salih tanpa ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Al-Muzani, kami tidak mewajibkan sorga bagi orang-orang baik. Di antara mereka. Maksudnya di antara orang-orang beriman. Setelah orang yang Nabi alaihi wasallam mewajibkan sorga. Jadi siapa yang dikatakan oleh Nabi ini masuk surga, baru kita katakan itu masuk surga. Tapi kalau kita tidak tahu, nggak boleh berkata seperti itu. Itu namanya berucap tanpa apa? Tanpa ilmu. Dari mana dia pastikan surga untuk orang? Iya. Allah berfirman, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika Jangan kalian berhenti di atas sebuah perkara yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. semuanya pendengaran, pelihatan, dan mata hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka uh, tidak boleh dia pastikan ini masuk surga. Tapi orang yang berbuat baik, orang yang salih diharapkan kebaikan untuknya. Dia doakan. Ya, diharapkan dia masuk surga. Tapi memastikan itu adalah hak Allah dan hak Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah mendapat kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi beritakan 10 orang sahabat masuk surga. Ya, ada yang dijamin masuk surga. Ada beberapa sahabat lain perempuan disebutkan berita masuk surga. Nah, maka siapa yang disebut oleh Nabi masuk surga itu yang kita tetapkan. Adapun tidak disebut, maka tidak boleh seorang memastikan. Karena itu pernah ada seorang perempuan yang berkata terhadap seorang yang meninggal, si fulan ini syahid, mati syahid. Maka Nabi bertanya kepadanya, dari mana kamu tahu dia mati syahid? Iya. Padahal ini hanya menyebut apa? Syahid saja. Dari mana kamu tahu dia mati syahid? Nah, kesemenjak itu perempuan tersebut tidak mau sudah berkomentar memastikan. Tapi orang yang berbuat baik diharapkan kebaikan untuknya. Amalan-amalan solihnya itu ciri husnul khatimah yang dia kerjakan. Tapi dipastikan tidak. Jelas ya? Wala nasyhadu ala musihim binar. Demikian pula sebaliknya. Ya. Kami juga tidak mempersaksikan neraka terhadap orang yang berbuat jelek di antara mereka. Jadi kalau ada yang berdosa, berbuat jelek, kemaksiatan, dan serta merta dikatakan ini penghuni neraka. Ini apa? Uh, pasti masuk ke dalam neraka, tidak. Tadi katakan tidak diampuni. Nah, ini tidak diperbolehkan. Bahkan ini bahaya yang sangat besar ya. Pernah ada dua orang bersaudara Salah seorang dari keduanya ahli ibadah. Dan orang yang kedua, ini kadang jatuh dalam maksiat. Jatuh dalam maksiat, dia tobat. Jatuh lagi dalam maksiat, tobat lagi. Nah, suatu hari orang yang kedua ini jatuh dalam maksiat. Maka orang yang ahli ibadah ini berkata kepadanya, Wallahi la yakfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Iya. Jadi Masya Allah ya, dia bersumpah bahwa Allah tidak mengampuni. Ini bukan hal sepele. Ke dalam hadis dikatakan Allah berfirman, "Man dalladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan?" Siapa yang bersumpah atas namaku? Aku tidak mengampuni si fulan. Persaksikanlah bahwa aku telah mengampuni si fulan ini dan aku telah hapuskan amalanmu. Wahai orang yang mengatakan tidak aku ampuni. Jadilah orang yang sering jatuh dosa ini diampuni, dimasukkan ke sorga, adapun yang satunya dimasukkan ke mana? Ke neraka waliyadzubillah. Karena itu hati-hati ya dalam menjatuhkan fonis, memastikan. Iya, itu fikih di kalangan orang yang belajar akidah. Nah, ini juga saya sering dengar, apalagi biasanya ya kalau dai-dai musiman yang saya sebut tadi itu, yang senangnya cari event-event, cari apa uh, manusia supaya berkumpul banyak, itu biasanya dia bawakan tema-tema yang orang tertarik, apa segala macam. Ada hal-hal baik. Tapi kalau kita perhatikan, mereka menyelisihi kaidah as-salaf. Dari sisi fikih di kalangan as-salaf itu, mereka itu tidak membuat manusia putus asa dari rahmat Allah dan tidak dia buat manusia itu bergampangan jatuh di dalam maksiat. Subhanallah kadang seorang dia sebut dari dosa, dari kemaksiatan. Seakan-akan seluruh manusia tidak ada yang lepas dari itu. Seluruh manusia jatuh dalamnya. Itu masuk di dalam makna membuat manusia itu apa? Putus asa dari rahmat Allah. Ya, itu nggak boleh seperti itu seorang dai. Harusnya itu pertengahan. Orang yang kurang rasa takutnya diberikan peringatan supaya khawatir dan takut. Orang yang terlalu banyak Rasa takutnya diberikan dari harapan supaya seimbang. Nah, itulah dai di jalan Allah. Ada hal-hal yang kadang seorang jangan masuk di dalamnya. Karena itu dari fikih ya di kalangan as-salaf bahwa seorang itu jangan membuat manusia putus asa dari rahmat Allah dan jangan pula dia buat manusia itu diberi dari keringanan-keringanan yang membuat manusia bergampangan melakukan apa? maksiat-maksiat. Tapi dia berada di pertengahan. Iya. Jelas ya? Jadi memang fikih akan berjalan pada seseorang kalau dia punya ilmu. Punya ilmu. Nah, adapun kalau belajarnya setengah-setengah atau baru di dalam belajar, nah itu biasanya di dalam ucapan-ucapannya tidak terukur, tidak terarah. Ya. Kadang berbicara tentang sesuatu seakan-akan ini bahaya besar bagi manusia. Ingin diperingatkan bahaya, tapi dia tidak sadar bahwa dia jatuh di dalam membuat orang apa? Putus asa. Ya, seakan-akan putus asa manusia dalam hal tersebut. Maka ini harus seimbangnya di dalam hal ini. Baik. Kemudian di halaman 20 selesai pembahasan imannya. Kemudian penulis berpindah menjelaskan tentang keyakinan tentang Al-Qur'an. Iya. Kata beliau rahimahullah wal Qur'anu kalamullah wa min ladunhu wa laysa bi makhluqin fayabid. Al-Qur'an itu adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Dari dan dari sisinya bukan makhluk sehingga dikatakan akan sirna. Nah, ini saya poinkan empat pembahasan atau lima pembahasan. Yang pertama penetapan sifat kalam bagi Allah. Jadi Al-Quran kalam Allah. Berarti Allah memiliki sifat apa? Kalam. Kalam itu artinya berbicara, berkata, berucap. Iya, dimaklumi. Kalam dari sisi bahasa itu kaf, lam, dan apa? Mim. Rangkaian kata ini di kalangan orang Arab, kalau dipakai dari huruf kaf, lam, mim, mau berurut begitu atau diurutan lain itu selalu menampak selalu menunjukkan hal yang tampak, hal yang jelas, bukan hal yang tersembunyi. Contoh misalnya lakama dalam bahasa Arab. Apa artinya lakama? Lam, kaf, mim, lakama. Lakama itu artinya meninju. Ya, orang yang ditinju kelihatan atau tidak? Hah? Kalau dikatakan fulan meninju si fulan, tanpa atau tidak? Tanpa. Dia bukan rahasia ya, bukan bisikan hati, bukan. Ini kelihatan. Contoh lain kalimat, kalimat itu terluka. Luka itu kelihatan atau tidak? Kalau dikatakan terluka, kelihatan. Jadi asal penggunaan kata kaf, lam, mim ini yang terangkai darinya itu hal yang tampak. Karena itu dari sisi bahasa, kalam Allah, pembicaraan Allah itu pasti kelihatan, terdengar. Iya. Ini bantahan terhadap ahlul bid'ah dari kalangan al-asyairah dan selainnya yang mengatakan bahwa firman Allah itu adalah ucapan di dalam diri. Jadi mereka katakan kalam nafsi. Ada yang membahasakannya hikayat, ada yang membahasakannya ibarat. Dia katanya Allah itu membahasakan di dalam dirinya, kemudian dibahasakan kepada Jibril di dalam diri Jibril, kemudian Jibril membahasakannya di dalam diri apa? Nabi Muhammad. Karena itu mereka katakan kalam Allah itu tidak ada huruf, tidak ada suaranya. Ayo muncul lagi berbagai bid'ah di belakangnya. Padahal dari sisi bahasa itu sudah keliru. Dari sisi apa? Dari sisi bahasa. Itu satu. Yang kedua bahwa sifat kalam itu ya disebutkan di dalam Al-Qur'an di beberapa tempat. Di antaranya firman Allah yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka ingin mengganti kalam Allah. Jadi Al-Quran, apa yang diturunkan disebut kalam Allah. Orang-orang kafir atau kaum munafikin ini ingin mengganti kalam Allah. Dan juga diantaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ Apabila ada seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka beri perlindungan sampai dia mendengar kalam Allah. Jadi sobat apa? kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Musa inni istafaituka bi risalati wa bi kalami. Wahai Musa, aku telah memilih engkau sebagai rasulku dan aku berkalam kepadamu, berbicara kepadamu. Jadi penetapan sifat kalam itu tetap bagi Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Nabi pernah berkata, "Fa'inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalam Rabbi." Sungguhnya Quraisy itu telah menahan aku untuk menyampaikan kalam Robku. Ya, maka ini semuanya menunjukkan bahwa sifat kalam ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada silam pendapat di kalangan ahli sunnah. Di kalangan ahli sunnah. Yang kedua, Al-Quran adalah kalam Allah. kalam Allah itu firman Allah, ucapan Allah. Iya. Ucapan Allah itu, kalam Allah itu tidak terhingga. Nah, tidak ada yang membatasinya. Kemarin saya sebut doa ya, Subhanallah wa bihamdihi, ada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada, wa midadi, atau uh, wa midada kalimati dan tinta-tinta yang menulis kalimatnya karena kalimat Allah kalam Allah tidak ada habisnya lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada ini kata bumi itu eh, lautan itu menjadi tinta kalam rob iya maka akan habis dari tinta itu dari lautan itu Ya, sebelum habis kalam Allah. Walaupun didatangkan lautan-lautan yang lainnya. Datangkan lautan-lautan yang lainnya. Subhanallah yang menunjukkan pengagungan terhadap kalam Allah. Al-Quran dari kalam Allah. Taurat dari kalam Allah. Injil dari kalam Allah. Az-Zabur dari kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan Allah berbicara sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Allah berbicara dengan Taurat, dengan Injil, dengan Zabur, dengan Al-Quran. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus disifatkan dengan sifat berbicara. Karena itu dikatakan bahwa sifat kalam itu adalah sifat datiyah dan sifat fi'liyah sekaligus. Datiyah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus bersifat berbicara, tidak terlepas darinya, ya. Dan sifat fi'liyah dari sisi Allah berbicara sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Nah, inilah yang dibahasakan oleh para ulama di sebagian buku Qadimun Nau wa Hadithul Ahad. Itu maknanya sama ke situ. Baik. Wal Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah apa? Kalam Allah. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dia diragukan ya bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Nah, saya tadi sebutkan ayat ya, wa in ahadun minal musyriki nastajara kafa'ajirhu. Ini ayat terkait dengan umat Islam. Jadi kalau ada seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan, jaminan keamanan kepada engkau Nabi Muhammad, beri jaminan keamanan. Ini sekarang wilayah Islam ya, di masa Nabi Muhammad. Ada orang musyrik mau masuk ke negeri Islam. Dia ingin belajar Al-Quran. Minta jaminan keamanan. Maka Allah perintah, beri jaminan keamanan. Hatta yasma'a kalam Allah. Sampai dia mendengar firman Allah. Jadi Al-Quran disebut apa? Kalam Allah. Itu tegas ya bahwa Al-Quran adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Iya. Dan nah, ayat yang saya bacakan tadi, subhanallah ya. Ketika seorang membacakan beri jaminan keamanan sampai dia mendengar kalam Allah. Saya tanya, orang yang masuk, orang kafir masuk ke negeri Islam untuk mendengar Al-Quran sampai dia mendengar kalam Allah. Saya tanya, dia dengar kalam Allah ini dari siapa? Dari Allah langsung? Hah? Tidak. Dari Jibril? Tidak. Dari Nabi Muhammad? Tidak dari siapa? Dari siapa yang membacakan? Kalam Allah itu kepadanya, membacakan Al-Quran itu kepadanya. Ya, karena itu harus dipahami ya, bahwa ini kertas tinta. Kertas tinta adalah apa? Makhluk. Tapi kalau tertulis padanya Al-Quran, maka Al-Quran bukan apa? Bukan makhluk. Hamba membaca tilawah. Kita berbicara, berucap. Ini perbuatan hamba. Perbuatan hamba adalah apa? Makhluk. Ya kan? Karena Allah firman, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Jadi ucapannya adalah makhluk. Pembicaraan dia adalah makhluk, pembicaraan hamba. Tapi yang terucap dari Al-Quran itu apa? Bukan makhluk. Ini harus dibedakan ya. Itu dari fikih memahami. Ya, sebab di dalam ayat dikatakan kalamullah. Kita dengar dari orang, orang ini makhluk, ucapannya makhluk, tapi yang dia baca adalah kalam Allah, bukan bukan makhluk. Nah, kemudian di sini dikatakan wa min ladunhu. Al-Qur'an itu dari sisi Allah. Nah, dari sisi Allah itu jelas ya, tanzilul kitabi min Allah. Al-Qur'an diturunkan min Allah dari sisi Allah. Dimulai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi la min khalfihi tanzilun min ladun hakimin hamid. Nah. Jadi disebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini jelas. Jadi Al-Qur'an berasal dari sisi Allah. Karena itu para as membahasakan dengan bahasa lain. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah bermula datangnya dan kepada Allah lah kalam Allah itu akan kembali. Ya. Seluruh kalam Allah itu kembali kepadanya dari sisi mana dan di akhir zaman isi dari Al-Qur'an itu nanti akan naik kembali lagi kepada Allah. Orang buka mushaf tidak ada lagi apa? Al-Qur'an itu tertulis di mushaf. Nah, dan ini penegasannya bahwa semuanya adalah apa? kalam Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang keempat dan ini penegasan yang paling pentingnya. Walaysa bi makhluk. Dan ini bukan makhluk Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan apa? Bukan makhluk. Nah, ini dibahas oleh para as keyakinan tentang Al-Qur'an sebab kesesatan kelompok Jahmiyah itu melanda manusia di masa itu dari abad kedua ya Hijriyah mulai mereka bikin kesesatan mereka katakan bahwa Al-Quran adalah apa? adalah makhluk iya tadinya para ulama tidak tidak menja, tidak pernah menerangkan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Sebab tidak ada keperluan. Semua orang tahu bahwa Al-Quran adalah apa? Firman Allah. Kalam Allah. Tapi begitu bid'ah itu muncul, maka perlu untuk dia apa? Dibantah. Maka mulailah ahli sunnah menegaskan bahwa itu bukan makhluk. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran bukan makhluk adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala lahul khalqu wal amru." Ketahuilah bahwa hanya milik Allah perintah dan penciptaan. Dibedakan antara perintah dan apa? penciptaan. Ini bahasa Arab ya, perhatikan saya. Perhatikan sisi bahasa. Ala lahul khalku, ketahuilah, milik Allah penciptaan. Wal amru dan perintah. Jadi ada al-khalq, ada al-amr, pakai waw. Asalnya dalam bahasa Arab itu kalau dikatakan, Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Datang Muhammad dan Zaid. Muhammad dan Zaid. Sekarang saya tanya, Muhammad sama dengan Zaid atau berbeda? Hah? Berbeda kan? Nah, itu asal penggunaan wau dalam bahasa Arab. Taktadi al-mughayarah. Menunjukkan mana perbedaan antara awal dan antara yang pertama dan kedua. Demikian pula kalau dikatakan milik Allah penciptaan dan perintah. Berarti penciptaan bukan perintah dan perintah bukan penciptaan. Sedangkan Al-Quran itu dari perintah Allah atau dari penciptaan? Ya, Al-Quran sudah menjelaskan ata amrullah telah datang perintah Allah. Hah? Dan di dalam ayat Ar-Rahman Allama Al-Quran khalaqal insan. Ar-Rahman Allah mengajarkan Al-Quran dan menciptakan manusia. Al-Quran ketika disebut, disebut ilmu diajarkan. Nah, itu perintah Allah. Begitu disebut manusia, khalaqal insan. Manusia di apa? Diciptakan. Ya. Jadi makhluk adalah makhluk, firman Allah adalah firman Allah. Kalamullah bukan makhluk. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa di pagi, di sore, ketika seorang singgah di sebuah tempat. Ya, apa doa yang dibaca? A'udzu bi tamat min syarri ma khalaq. Artinya saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejelekan yang dia cipta. Kalimat-kalimat ini kalam Allah ya. Saya berlindung dengan kalam Allah yang maha sempurna. Nah, sekarang kalau kita katakan kalam ini makhluk, berarti Nabi mengajarkan kesyirikan dong. Karena berlindung dengan makhluk. Iya kan? Nah, karena itulah orang yang mengatakan Al-Quran itu al itu makhluk, ini ucapan yang sangat batil. Nah, inilah yang dikatakan oleh penulis Bayabid. Ini konsekuensi batil anggapan Al-Quran adalah makhluk. Ya, jadi kalau dia makhluk, makhluk itu akan sirna. Ya. Bayangkan dari kalam Allah sirna, sifat Allah sirna. Kalau dikatakan Sebagian dari sifat Allah sirna, berarti Allah akan apa? Akan sirna, dan ini kekafiran yang nyata. Kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, kan Al-Quran itu banyak. Iya kan? Kalam Allah itu banyak. Ayat-ayatnya, banyak, surahnya. Jadi kalau begitu, makhluk itu banyak. Dan kalau dikatakan Al-Quran itu adalah makhluk, berarti Allah itu juga makhluk. Karena keluar darinya makhluk-makhluk. Kan begitu? Ini semuanya konsekuensi batil. Karena itulah orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ini dianggap kafir oleh para ulama. Itu dari hal yang mengafirkan. Nah, sepakat para ulama tentang kafirnya kelompok Jahmiyah. Karena mereka mengatakan Al-Quran itu adalah apa? Adalah makhluk. Tidak ada silam pendapat dalam pengkafiran kelompok Jahmiyah. Dan nah, itu dinukil oleh Allah Lakai dari 500 orang imam ahli sunnah di bukunya. Dan beliau setelah menukilnya itu beliau katakan ini kok yang saya apa sebutkan secara ringkas. Kalau saya ingin cari lagi saya akan dapatkan banyak yang lainnya. Nah, itulah yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam dunianya, laqad taqallada kufrahum khamsuna fi ashri minal ulama'i fil buldani واللالكائي الإمام حكى عنهم بل قد حكى قبله الطبراني telah sepakat di dalam mengafirkan kelompok Jahmiyah 50 kali 10 dari ulama di berbagai negeri. 50 kali 10 itu berapa? Hah? 500. <laughs> Nah. Ini nukilan dihikayatkan oleh Imam Al-Lalakai dari 500 ulama itu. Sudah kita sebutkan ya di buku Syarah Usul Etikat Ahli Sunnah wal Dan sebelumnya telah dihikaitkan pula oleh Tabarani. Tabarani punya buku namanya Kitabus Sunnah. Iya. Bahkan Imam dahabi di Syiar Alamin Nubala di salah-salah pembahasan ini, beliau berkata bahwa yang mengafirkan kelompok Jahmiyah itu sekitar 1000 ulama. Sekitar 1000 ulama. Karena itu, perhatikan ya, bahwa ini bukan pembahasan sederhana. Ya, dan di masa ini penyimpangan terhadap keyakinan ini masih ada. Khususnya kita di Indonesia ini akidah Asy'ariyah yang tersebar ya. Orang yang mengatakan Al-Quran tanpa huruf, tanpa suara itu banyak yang berucap seperti itu. Kalam nafs. Kalam nafsi itu ada. Itu semuanya adalah hal-hal yang batil. Baik. Kemudian di halaman 21. Penetapan sifat-sifat Allah. Kata beliau, kalimatullahi wa qudratullahi wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun gairu makhluqat daimatun azaliyat walaysat bimuhdathatin fatabid wala kana rabbuna naqisan fayazid. Kata beliau kalimat-kalimat Allah, kemampuannya, ya, pensifatannya, uh, apa namanya natuhu perubahannya maksudnya e, sama ya dengan penyifatan penyifatannya serta sifat-sifatnya semuanya adalah sempurna bukan makhluk daimat kekal azaliyah terus menerus nah walaysat bimuhdathat fatabid dia bukan muhdathat perkara baru sehingga akan sirna iya sehingga akan sirna Wala kana rabbuna naqisan fayazid. Dan Rabb kita bukan suatu yang kurang kemudian bertambah. Nah, jadi sini ada empat pembahasan. Pertama, penetapan sifat-sifat. Bahwa semua sifat dari sifat-sifat Allah ditetapkan. Mau sifat kalam, kemampuan maupun yang lainnya semuanya ditetapkan. Kemudian yang kedua meyakini kesempurnaan sifat-sifat Allah. Bahwa sifat Allah itu maha sempurna. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, Walillahil masalul a'la. Milik Allah lah perumpamaan yang maha tinggi. Iya. Perumpamaan yang maha tinggi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hal ta'lamu lahu samia. Tahukah kalian, ada tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian yang ketiga tentang kekekalan dan azaliyah sifat-sifat Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan kekekalan dan azaliyah. Kekalan dan azaliyah. Demikian pula sifat-sifatnya. Nah, ini ya terhadap kelompok Jahmiyah itu tadi yang mengatakan makhluk sehingga akan sirna nanti. Iya, kebantahan untuk mereka. Dan dimaklumi bahwa sifat itu ada dua macam ya, ada sifat datia dan ada sifat fi'liyah. Sifat datia itu terkait dengan Dat Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat fi'liyah itu terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan keinginannya. Dia melakukan apa yang dia kehendaki dan dia uh, tidak melakukan apa yang dia tidak kehendaki. Nah, kemudian tentang penafian kekurangan pada sifat-sifat Allah. Walakana rabbuna naqisan fayazid. Rabb kita itu tidak pernah kurang sehingga berkurang. Ya. Sehingga apa namanya? Bertambah. Jadi tidak pernah kurang sehingga bertambah. Ya. Nama dan sifatnya adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya sendiri. Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya ditetapkan oleh nabinya, itulah yang kita tetapkan. Yang jelas tidak ada kekurangan padanya. Kekurangan itu hanyalah sifat makhluk. Nah, adapun Allah maha sempurna. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Dia tidak serupa dengan suatu apapun, dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Baik. Kemudian di halaman 22 tentang menyucikan Allah dari penyerupaan. Nah, ini uh, kaidah di dalam pembahasan tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Kata beliau jallat sifatuhu an shibihi sifatil makhlukin wa qasurat an khufitan fitanul wasifin qaribun bil ijabati inda su'al ba'idun bit ta'azzuz la, yunal alin ala arshihi ba'inun min khalqihi mawjudun wa laysa bima'dum wala bimafqud. Nah, saya poinkan enam pembahasan. Yang pertama sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Nah, kata beliau jallat sifatuhu an syibihi sifatil makhlukin. Maha mulia sifat-sifatnya dari penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk. Nah, nah ini sudah kita terangkan ya dalil tentang hal ini. Wa qasurat anhu fitanul wasifin. Ini pembahasan kedua. Tidak ada makhluk yang mampu menyifatkan Allah. Amatlah pendek kepandaian orang-orang menyifati untuk menyifati Allah. Jadi seorang kalau dia ingin sifatkan Allah bagaimana, dia tidak akan mampu menyifatkannya. Iya. Akan pendek dia dalam menyifatkan Allah. Ini yang dikata dia melihat ya, mengetahui. Dia tidak akan mampu menyifatkan sendiri. Harus penyifatan itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Ya, karena itu di kaidah pembahasan nama dan sifat, nama dan sifat itu selalu bertumpu pada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu itu bisa kita bahasakan, bisa diceritakan, kalau sesuatu itu pernah dilihat, ya kan? Pernah dilihat. Kalau dia tidak pernah lihat, ada orang yang pernah melihatnya bercerita kepadanya. Iya. Atau kalau tidak seperti itu ada yang ketiga. Dia pernah melihat yang serupa dengannya dari makhluk yang lain. Jelas ya? Nah, ini baru dia bisa bercerita. Jelas? Dan tiga hal ini semuanya tidak ada pada sifat-sifat Allah. Tidak ada pada sifat-sifat Allah. Karena itu, siapapun yang menyangka tentang Allah berpikir tentang Allah, maka ketahuilah Allah itu berbeda dengan sangkaan dan pikirannya. Iya. Nama-nama dan sifat-sifatnya itu sudah jelas. Maknanya adalah jelas. Ya, dan semuanya kita imani. Adapun tentang kefiatnya bagaimana ya, ini kita tidak masuk di dalamnya. Sebab itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kemudian beliau terangkan di sini qaribun bil ijabati indas sual. Ini kedekatan Allah mengabulkan doa. Sangat dekat mengabulkan ketika ada yang memohon. Allah berfirman wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah bahwa aku maha dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Baidun fit ta'azzuzi la yunal. Nah, ini yang keempat. Kejauhan Allah dari makhluk. Maha tinggi di atas arsya. Iya. Allah itu maha jauh dengan penuh keagungan. Tidak tercapai. Jadi maha jauh dengan keagungannya, kebesarannya. Tidak ada yang bisa mencapainya. Dan ini sudah kita terangkan ya di pembahasan kemarin bahwa ditetapkan sifat ketinggian Allah di atas arsnya sekaligus ditetapkan sifat kedekatan Allah dengan makhluk. Dan itu tidak bertentangan antara ketinggian dan apa? Kedekatan. Sudah kita terangkan. Alin ala arsyihi, maha tinggi di atas arshnya. Ini juga sudah diterangkan. Ba'inun min khalkihi, tidak bercampur dengan makhluknya. Nah, ini kalimat ba'inun min khalkihi, tidak bercampur dengan makhluknya. Ini bantahan terhadap ahlul bid'ah yang mengatakan bahwa Allah itu bercampur dengan makhluk di tengah makhluk. Na'udzubillah. Ya, dan inilah dari orang-orang yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Seperti itu. Mujudun walaysa bima'dum. Allah itu maha ada. Bukan tiada. Wala mafkud, Tidak pula lenyap. Tapi dia maha ada. Itu dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat al-wujud ini, ini dari sifat yang tidak ada seorang pun dari ahlul bidah yang mengingkarinya. Iya. Orang-orang Jahmiyah itu mengingkari seluruh nama dan sifat kecuali sifat al-wujud. Jahmiyah tidak berani dia katakan Allah tidak ada. Nah, seakan-akan penulis di sini beliau ingin mengisyaratkan. Jadi kalau kamu tetapkan Allah itu ada, maka kamu harus tetapkan semua sifat Allah untuknya. Sekarang kenapa kamu nafikan sifat Allah tidak mendengar, tidak melihat? Ya. Mereka katakan karena sifat ini ada pada makhluk. Kalau kita tetapkan untuk Allah, berarti Allah serupa dengan makhluknya. Nah, maka katakan kepada orang Jahmiyah, terus kenapa kalian bilang ada sifat al-wujud? Bukankah makhluk juga ada? Ya, harusnya kalian nafikan juga. Sebab kalau kalian bilang Allah itu ada, makhluk juga ada. Berarti kalian samakan Allah dengan apa? Dengan makhluk. Nah, ini baru kelihatan kontradiksinya. Ahlul bidah. Dan ahlul bidah seperti itu. Selalu kontradiksi. Iya. Karena itu kaya dari kalangan as-salaf di pembahasan sifat al-qaul fi ba'dhi sifat al qauli fi al-ba'dhi al-akhar. Ucapan pada sebagian sifat itu sama terhadap ucapan sifat yang lainnya. Dia bicara apa tentang sifat yang satu itu harus sama pada sifat yang lain juga dibicarakan seperti itu. Baik. Jadi pembahasan-pembahasan ringkas ya terkait dengan hal ini. Kemudian satu pembahasan lagi ajal setiap makhluk. Kata beliau wal khalqu mayyituna bi ajalihim inda nafadi arzaqihim wa qita'i atharihim. Para makhluk itu akan mati berdasarkan ajal-ajal mereka. Iya. Jadi mati berdasarkan ajalnya. Kullu nafsin da'iqatul maut. Allah firman wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya. Kalau ajalnya sudah datang, tidak bisa dikedepankan, tidak bisa diapa? Diakhirkan. Iya. Nah, itu seluruh makhluk seperti itu. Seluruh makhluk, termasuk nabi kita Nabi Muhammad. Allah firman, Inna mayyitun wa innahum mayyitun." Engkau Nabi Muhammad akan meninggal dan mereka semua akan meninggal. Indah nafari arzakihim. Jadi mereka ini akan mati kapan? Kalau sudah ajalnya. Kapan itu? Ketika habis rezeki-rezekinya sudah habis. Sebab seorang itu tidak akan meninggal sebelum rezekinya apa? Habis dan sempurna diberikan kepadanya. Wan kitai atharihim. Dan telah jejak-jejak kehidupannya telah terputus. Nah, jelas ya? Ini semuanya adalah perkara yang terang, hanya saja biasanya dibawakan oleh ahli sunnah pembahasan ini ada bantahan terhadap ahlul bidah. Dan ini bantahannya terhadap kaum mu'tazilah yang mereka itu memisahkan pembahasan-pembahasan ini. Nah, baik. Jadi sampai sini dulu ini tidak bisa kita habiskan ya pembahasan buku ini. Banyak pembahasan buku ini. Yang mudah-mudahan di waktu lain insya Allah kita bisa kaji atau ada ustadz-ustadz yang lain yang Ini ada yang bertanya apa hukumnya laki-laki yang sholat di rumah tanpa ada udur. Ya laki-laki sholatnya di masjid ya. Laki-laki sholatnya di masjid. Itu ditunjukkan oleh dalil-dalil. Antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hamam tu an amur rajulan faya umman nas, thumma ukhalifu an nasi labu yutihim fa uharriq alaihim." Sungguh saya sudah berniat menjadikan seorang jadi imam, kemudian saya pergi ke rumah orang-orang yang tidak hadir sholat berjamaah, lalu saya bakar rumah-rumahnya. Kita menunjukkan kewajiban hadir sholat berjamaah bagi laki-laki. Nah, dan banyak dalil lain tentang hal tersebut. Dalam sholat jenazah apakah saat takbir mengangkat tangan empat kali atau cukup sekali? Ya. Kalau dari sisi dalil itu hanya di takbiratul ihram saja yang syah. Adapun angkat tangan setiap takbir itu hadit-haditnya tidak kuat. Tapi kalau dia mengamalkan hadit-hadit itu di tengah masyarakat misalnya karena masyarakat umum biasanya mengangkat tangan tidak ada masalah dalam hal itu karena memang ada sebagian athar, sebagian silam pendapat di kalangan ulama. Hal-hal yang seperti itu bukan hal yang harus apa namanya seorang rame-rame menyelisih manusia. Ini juga fikih ya di dalam dakwah ingin saya ingatkan bahwa kita itu di dalam berdakwah pada hal-hal yang seseorang itu apa namanya uh, ada kemungkinan dalil di situ, maka jangan terlalu sering menampakkan uh, perselisihan, menampakkan berbeda dengan orang-orang pada hal-hal yang ada kemungkinan dalil. Karena itu eh, Syekh Shalal Fauzan itu memberi fatwa tentang orang yang sholat subuh, dia hadir di belakang imam yang kunut subuh, dia ikut kunut subuh bersama imam. Ya, demikian pula ada fatwa Syekh Robi dalam hal itu. Sama. Dan ini hikmah ya. Di dalam apa? Di dalam hidup di tengah manusia. Sebab kunut subuh itu ada dalil memang. Mengandung kemungkinan. Kan di sholat subuh kan? Eh, di sholat eh, witir. Ya, ada kaidah di kalangan ulama bahwa apa yang syah di sholat sunnah itu syah juga di sholat wajib. Ya, kecuali kalau ada dalil yang membedakan. Nah, karena mengandung kemungkinan ini, maka hal-hal yang seperti itu tidak usah terlalu dibahas. Mereka juga berdalilkan dengan hadith walaupun hadisnya lumah. Dan kita yang benarnya bahwa itu adalah apa? Adalah tidak benar. Ya, bahkan itu adalah bid'ah. Tapi kalau dia sholat di belakang imam, itu hendaknya diperhatikan. Nah, demikian pula di khutbah Jumat. Khutbah itu di tengah masyarakat itu banyak ini ya. Di masyarakat umum. Ada uh, pendahuluannya wasiat dengan takwa nanti akhirnya khutbah kedua ada doanya ada membaca Inallah ya'muru bil adil wal ihsan. Ya. Itu hal-hal yang seperti ini berjalan di tengah manusia, tidak usah diselisihi. Nah, dan itu ada fatwa dari Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Abdurrahman As-Sidi terkait dengan hal tersebut. Dan hingga hari ini mufti Saudi Arabia, Syekh Solal Fauzan, kalau khutbah begitu bentuk khutbahnya. Karena memang itu yang berjalan di tengah manusia. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu memberikan fatwa. Kalau seorang menjadi imam di, di tengah kaum yang kaum ini berpandangan wajib menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, maka begitu dia menjadi imam dia jaharkan bismillahirrahmanirrahim ya. Di sini pelajaran yang paling berharga dari beliau. Kata beliau, kemaslahatan menjaga kebersamaan itu lebih didahulukan daripada kemaslahatan menjaga sebagian sunnah. Menjaga sebagian sunnah. Maka ini dari fikih ya, di dalam beragama harus dipahami. Ya, jangan kayak sebagian orang dianggap dirinya mau jadi salafi sejati. Ya. Tapi sebenarnya ini salafi tidak jadi. Ya. Karena masuk di dalam hal-hal yang tidak ia mempunyai ilmu di dalamnya. Para ulama menyelisihinya. Oh ini saya sejati kalau sholat itu basmalah tidak dijaharkan. Itu ucapan as salaf Ya. Dia tidak tahu bahwa ada kaidah-kaidah lain di dalam ilmu, bukan satu sudut saja seorang itu berbicara. Ketika seorang berbicara tentang agama, ya seorang alim itu dia melihat dari seluruh sudut pendalilan, bukan cuma satu dua, bahkan mungkin sepuluh sudut, mungkin dua puluh sudut dia lihat dari sudut pendalilan. Nah, itulah pentingnya ilmu. Ya, dan pentingnya seorang itu bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Nah, dan banyak di perbuatan manusia sekarang ini dari amalan-amalan dikelakukan Tadi saya singgung ya sebagian orang yang jahil murakab ini. Andai kata amalan-amalannya itu dia tanyakan kepada para ulama, khususnya ulama yang sering dia nukil fatwa-fatwanya, saya yakin mereka akan diingkari dalam hal tersebut. Mungkin akan ditahdir. Karena perbuatan-perbuatan mereka ini tidak ada yang sejalan dengan apa yang dilakukan oleh para ulama di dalam kegiatan mereka membuat perpecahan di tengah manusia, keributan di sana sini, membuat dakwah ini sangat sangar sekali, senangnya ribut saja. Mana ada maksud pensyariatan seperti itu? Orang berdakwah menggambarkan agama ini, jadi senangnya ribut, ribut antara anak dengan orang tua, ribut antara tetangga dengan yang lainnya. Jangankan antara tetangga, anak-anaknya saja apa namanya bermain dua orang, ya bisa ngomong anaknya, eh kamu bapakmu sudah ditahdir sama bapakku. Ya, subhanallah. tetanggahan, ada yang meninggal jenazah. Harusnya dari hak muslim dikunjungi di ini tidak ada yang hadir subhanallah. Iya. Belum lagi dari apa namanya kecurangan-kecurangan yang orang kafir pun mungkin tidak melakukan hal yang seperti itu. Dan sebagian orang dia diberi usaha, diberi ini. Setelah kena tahdir kawannya sudah, nah dikembalikan lagi modal usahanya. Ya, sudah ditahdir. Ada lagi satu diberi amanah, sudah dikeluarin ratusan juta di situ. Dia yang bekerja di situ. Begitu kena tahdir, hilang saja, dia tinggalkan pekerjaan. Akhirnya rugi orang. Dan ini yang seperti ini tidak terjadi pada orang kafir pun. Ya, kadang kita melihat amanah di dalam hal tersebut. Ini mengaku belajar tapi subhanallah perbuatannya tidak menggambarkan apa? Tidak menggambarkan disiplin ilmu. Ini pendidikan yang tidak baik, harus di kita e, menjauh dari hal-hal yang seperti ini, itu bukan jalan dari jalan ahli sunnah, itu jalan dari orang-orang yang menyimpang dalam ilmu, orang-orang yang e, dikenal dengan kesesatan, orang-orang yang ada hizbiyah pada pemikirannya, maka harusnya seorang yang mengenal apa namanya e, jalan as-salaf itu cinta dengan hidayah untuk manusia, cinta manusia itu baik, dia gemar saudaranya, berada di atas kebaikan. Kalau ada saudaranya yang keliru, dia nasihati. Dia nasihati. Iya. Ada lemah lembut di tengah mereka. Saling memudahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mengutus Muad bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman, "Yassira wa la tu'assira, bashira wa la tunaffira, wa tatawa wa la takhtalifa." Hendaknya kalian berdua memberi kabar gembira Jangan kalian mempersulit. Hendaknya kalian berdua mempermudah. Jangan kalian mempersulit. Hendaknya kalian berdua memberi kabar gembira. Jangan kalian membuat orang lari. Hendaknya kalian berdua itu rukun. Jangan kalian selalu apa? Selalu berselisih. Nah, dan nah itu tidak baik ya menggambarkan apa namanya selalu berselisih, saling bantah membantahan. Nah, banyak hal yang kadang e, beredar ditulis Ya terkait tentang saya, saya mampu menjawabnya. Mudah untuk ini. Alhamdulillah. Bukan tidak mampu. Tapi saya anggap tidak ada kebaikan untuk menjawab seperti itu. Ya. Pertama kadang membawa pandangan orang terhadap dakwah salafi ini kerjanya si fulan ini salafi. Ya, kerjanya berantem terus dengan kawannya. Itu akan memberi hal yang tidak baik. Maka sebagian perkara itu lebih bagus seorang memaafkan saja didoakan saja orang-orang yang keliru dan menyimpang ini kembali kepada jalan yang lurus. Orang-orang yang gara-gara ingin menjatuhkan kawannya senangnya bikin kedustaan di sana sini itu biasa saja dimaafkan. Seorang tidak perlu banyak memikirkan dirinya. Diri itu hina untuk dibela. Iya. Dia berusaha mengangkat dirinya pun kalau Allah ingin menjatuhkannya dia akan jatuh dimanapun dia berada. Tapi yang dia pikir bagaimana dia memperbaiki amalannya. Dia Istiqomah di atas jalan yang lurus, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti dari wejangan para ulama, sepanjang dia berada di atas hal tersebut sudah cukup. Ya, tidak perlu rekomendasi siapapun. Seorang itu masuk surga karena amalannya, bukan karena rekomendasi Syekh Fulan dan Syekh Allah. Tapi karena apa yang dia pegang dari akidah yang benar, manhat yang lurus, dan dari bukti amalan yang dia kerjakan. Harusnya itu yang dijaga, dipelihara. Karena itu saya nasihatkan kepada seluruh ikhwah untuk semangat di dalam belajar. Mempelajari Al-Quran dan Sunnah banyak sekali. Di dalam kegiatan ilmu yang penting kita pelajari. Ini pembahasan akidah sudah tergambar ya. Banyak sekali hal-hal penting yang harus selalu kita ulang. Belum lagi kita masuk di pembahasan-pembahasan fikih. Ya banyak sekali dari kewajiban-kewajiban kita yang harus kita benahi. Cara berudu yang benar, cara sholat yang benar, Kemudian cara berpuasa yang benar. Kalau ada kewajiban pada hartanya, pada perniagaan, perlu dia kenal hukum-hukum seputar muamalah, hukum-hukum seputar mensolatkan jenazah, hukum-hukum seputar pernikahan. Ya. Belum lagi kalau dia masuk hidup di tengah masyarakat, dia harus kenal kaidah-kaidah berinteraksi dengan manusia, kaidah-kaidah dalam hidup bernegara. Nah, ini semuanya ada ilmu-ilmunya. Penting dipelajari. Ya, jangan salah kerjanya kalau ndak bab tohara, nanti bab sholat. Masuk Ramadan ya untung kalau dia bahas pembahasan apa? Bab puasa. Ya paling banyaknya bab tahdir dan menyikapi ahlul bidah. Nah ini dari hal yang keliru ya. Kita tahu bahwa mentahdir ahlul bidah mengingatkan bahaya mereka itu bagian dari manhaj salaf dengan kaidah-kaidah. Tapi berlebihan dalam hal tersebut, ya itu tidak dilakukan oleh para ulama. Nah, tidak baik makanan itu garamnya berlebihan. Diberi garam apa? Sekadarnya, secukupnya. Nah, dan ini buku-buku asalah pelajaran yang sangat besar ya di dalam hal-hal yang seperti ini. Harusnya kalau kita gemar berbicara, berkomitmen dengan uh, jalan asalah maka insya Allah ta'ala akan baik seluruh urusan. Kemudian yang kedua yang ingin saya nasihatkan juga kepada seluruh ikhwah, ditarakan ini agar supaya eh, program-program uh, membina diri dengan ilmu itu itu disusul lebih bagus, lebih rapi. Nah, sebab ilmu itu ada caranya di dalam mempelajarinya. Seorang mengambil ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Dia mengambil dasar-dasar sebelum mengambil dasar-dasar menanam pondasi sebelum dia membangun bangunan di atasnya sebelum membangun bangunan di atasnya. Dan ini perlu guru yang mengajarinya. Kemudian ilmu itu dua macam. Ada yang merupakan wajib ain, ada yang merupakan wajib kifayah. Dia dahulukan dari ilmu yang merupakan kewajiban ainnya. Ya, dia perlu tahu apa jawaban. Dia perlu tahu bagaimana kiat yang menguatkan dia ketika sakaratul maut. Dia perlu tahu ilmu bagaimana menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Dia perlu ilmu bagaimana menjawab pertanyaan Allah di hari kiamat. Iya, ini perlu dipelajari dari ilmu ya. Nah, itu di pembahasan buku-buku akidah, mempelajarinya. Nah, selain daripada itu dari kewajiban-kewajiban di dalam agamanya, dari fikihnya dia pelajari dengan baik dan dengan benar. Kemudian juga saya nasihatkan kepada semuanya untuk uh, menjaga persaudaraan ya ta'afi sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua wahai hamba-hamba Allah sebagai orang yang bersaudara. Dan juga saya nasihatkan setiap orang itu berusaha menjadi berkah dan membawa manfaat dimanapun dia berada. Ya, kalau ada masalah, maka dia menjadi berkah di situ, menjadi penengah, bendamai. Bukan orang yang membuat masalah itu semakin besar, bukan orang yang menjadi sumber terjadinya permasalahan Ya, seorang menjadi pengikut dalam kebaikan itu lebih baik daripada dia kepala tetapi membuat banyak masalah. Maka ini semuanya dipelihara, dijaga. Dan seorang seperti Nabi Isa alaihi salam, beliau berkata wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan saya berberkah dimanapun saya berada. Maka bagus seorang itu dimanapun dia berada, memijak, dia menjadi berkah untuk manusia. Iya. Kemudian dari hal yang ingin saya ingatkan juga bahwa hidup ini kita perlu bekal amalan yang baik. Hidup ini kita perlu dari amalan-amalan yang kita harapkan pahalanya kelak di kemudian hari. Dan itu di setiap tempat seorang bisa menjadi sumber kebaikan. Ini dakwah. Dakwah kepada Al-Quran dan Sunnah itu dakwah Allah. Dakwah para nabi dan para rasul. Kita harusnya bangga di dalam membelanya, di dalam mempelajarinya, di dalam menyampaikannya, di dalam mendukungnya. Ya, maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang menjadi uh, pendahulu, menjadi orang yang terdepan di dalam tersebarnya dakwah di jalan Allah dengan segala yang dia miliki. Ya, dengan kemampuan tenaga, harta, pemikiran, apa saja yang dia miliki, dia bisa berbuat baik. Maka ini amalan jariah yang paling bagus. Seorang menjadi sebab tersebarnya dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati-hati dari segala sebab yang bisa memicu terjadinya perselisihan dan perpecahan. Hendaknya itu ditinggalkan. Iya, hendaknya itu ditinggalkan. Dan jangan memasukkan ke dalam diri-diri kita hal yang tidak ada manfaatnya untuk kita semua. Kita amalkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris ala ma yanfa'uk wastain billahi wala ta'jaz." Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Iya. Mohon pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Tapi ini ada pertanyaan nasihat menuntut ilmu. Apa keburukan bagi orang yang sering meninggalkan majelis ilmu? Nasihat atas kebimbangan di masa fitnah yang melanda dalam dakwah salafiyah. Saya uh, selalu berkata bahwa orang yang sibuk ketika terjadi fitnah itu, itu berarti orang yang uh, kurang pemahamannya bagaimana cara dia beribadah dengan benar dan bagaimana cara menuntut ilmu dengan benar dan bagaimana mempelajari manhaj salafi dengan benar. Sebab kalau dia mengerti beribadah dengan benar, belajar dengan benar dan bermanhaj salafi dengan benar, maka insya Allah Ta'ala di masa fitnah pun banyak lahan ibadah untuknya. Banyak dari pintu-pintu ketaatan yang bisa dia buka. Iya. Yang bisa dia buka. Yang penting dia punya kaidah-kaidah di dalam hal tersebut. Karena itu di tempat yang dan ini dari pengalaman di berbagai daerah yang saya lihat, di tempat yang ikhwanya di situ semangat belajarnya terhadap buku-buku akidah salaf besar dan kesibukannya terhadap ilmu besar itu biasanya tidak tersentuh oleh apa? Fitnah-fitnah tersebut. Ya orang-orang bagi ini bagi itu, mereka nggak ada semangat untuk membaca. Sebab mereka sudah rasakan nikmatnya ilmu. Iya. Maka baca hal-hal yang seperti itu, itu tidak ada semangat memang bagi orang yang sudah merasakan nikmatnya apa? Nikmatnya ilmu. Iya. Hanya gosip, nukilan-nukilan, tidak ada sumbernya dari mana, itu tidak ada manfaatnya untuk seorang membacanya. Nah, maka itu yang saya nasihatkan ya, untuk seorang itu e, berada di atas jalan belajar yang benar, kemudian dia tekun mempelajari buku-buku akidah dan insya Allah taala itu akan e, memberikan manfaat yang sangat besar untuk dirinya dan menjaganya dari fitnah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlahnya? Jumlah pastinya sifat wajib Allah. Ini juga dari hal yang harus diperbaiki ya. Ini pertanyaan muncul karena di Indonesia di pelajaran-pelajaran di sekolah-sekolah itu yang diajarkan. Sifat wajib, sifat mustahil dan seterusnya. Dan itu pembagian-pembagian tidak ada di apa? Di dalam uraian as-salaf. Itu biasanya didominasi dengan pembahasan akal di kalangan orang-orang Asy'ariyah. Iya. Jelas ya, sifat itu mudah. Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran kita tetapkan. Apa yang ditetapkan oleh Rasulnya di dalam hadisnya kita tetapkan. Sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Dengan meyakini bahwa itu tidak serupa dengan apa? Dengan makhluk. Selesai. Enak sekali beragama, berakidah itu. Nah, Ada orang yang mengatakan kalau salaf itu tidak mengkaji Al-Quran, hanya belajar dari karangan-karangan ulama saya. Ini disebut nama kelompoknya yang mengatakannya. Tanyakan aja ke mereka. Ya. Mereka itu belajar dari siapa? Tanya guru-gurunya dari siapa. Kalau disebut nama tokohnya, dia punya sanat. Itu sanatnya apa dia punya? Hanya sanat dalam guru itu biasa ya di Mekah sana dia lihat murid sering hadir, dia punya periwayatan sudah, saya tulis. Saya izin kamu meriwayatkan semua riwayatku. Tapi belum tentu dia pelajari buku-buku itu kepada guru itu, belum tentu. Iya. Jelas ya, kalau hanya punya sanat saja, ya. Alhamdulillah juga kita punya sanat. Mau buku apa saja kita punya sanat. Ini saja buku yang kita pelajari, saya punya sanat bersambung kepada penulisnya. Al-Quran juga kita baca, kita punya sanat. Ya mereka punya Al-Quran dari riwayat mana? Itu saya nggak tahu dia ada riwayat dalam Al-Quran. Dan itu diakui oleh mereka sendiri. Karena itu sebagian anggotanya pergi ke Mekah lagi belajar untuk ngambil apa? Ya, sanat Al-Quran. Ya, dan ulama kita lengkap sanat Al-Qurannya. Mau dari jalur, dari jalur manapun ada. Riwayat Al-Quran. Jelas ya? Saya termasuk orang yang sedikit dalam mempelajari Al-Quran, tapi saya punya sanat untuk bacaan yang kita baca di Indonesia dari jalan Hafs dari Asim dari dua jalur saya khatamkan kepada guru dua kali dari hafalan diberi sangat periwayatan dan itu semuanya <sniffs> berjalan di tengah ahli sunnah ya dan saya ini termasuk orang yang paling sedikit dalam hal tersebut yang lainnya banyak orang-orang yang ahli dalam hal itu ada yang menghatamkan sampai puluhan kali dia punya uh, kiratul ashar dari <sniffs> jalur Syatibiyah dan Tayyibatun nasyur. Kalau dia belajar dari satu jalur itu berarti dua kali khatam. Kalau dia lengkapi. Jadi 10 kali 2 sudah 20. 20 kali 2 40 kali khatam paling sedikit. Untuk apa? Untuk seluruh periwayatan. Nah seperti itu ahli sunnah. Dan itu ada di dalam buku-buku mereka. Sekarang orang punya sanat itu bukan keistimewaan. Iya, orang punya sanat. Yang penting itu sekarang ilmu yang dia pelajari. Nyambung dari dari siapa? Dia berguru dari siapa? Iya. Sekarang mereka tafsirkan Al-Quran. Dari siapa dia mengambilnya? Dia bahas akidah. Di guru siapa dia belajar? Dia bahas fikih. Di guru siapa dia belajar? Dia memahami siapa memahamkan seperti itu. Siapa yang memahami bahwa kalau apa namanya dalam sebuah negara itu boleh membuat jemaah sendiri, ada imamnya di bayat. Orang yang bukan jemaahnya itu kafir keluar dari Islam, dia najis. Siapa yang memahami seperti itu? Nah itu cari aja salaf kalian itu siapa kalau memang punya sanad di situ. ada pun ahli sunnah bersambung sanatnya ini buku-buku akidah salaf dari dulu hingga hari ini itu terus yang dibahas. Bersambung tidak pernah terputus. Maka semoga Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang tidak diberi taufik di atas jalan yang lurus, tidak mengenal ilmu syar'i, ya mungkin sebagian manusia ada yang niatnya baik, tapi dia tidak menempuh, tidak mendapati apa? Jalannya di atas hal tersebut. Kita doakan semoga mereka mendapat hidayah. Wallahu ta'ala ala. Baik, sudah habis waktu ya. Kita ada agenda lain. Katanya harus jalan sekarang. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di dalam kajian dan daurah ini bermanfaat untuk seluruh hadirin dan hadirat dan mudah-mudahan menjadi uh, salah satu uh, apa namanya bekal kita untuk di masa mendatang semakin baik lagi dalam menuntut ilmu di dalam mempelajari ilmu dan semakin bersemangat lagi di dalam menyebarkan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah selalu mencahaya hati-hati kita dengan ilmu dan iman memberikan taufik untuk kita semua dengan amalan salih menguatkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia,